Ya, di mana setiap hari Senin pada uh, setiap hari Senin kita akan mendengarkan tausiah ilmiah yang disampaikan oleh ustadz kita yaitu Ustadz Fikri dari pembahasan fikih doa dan fikir. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung bersama beliau yang sudah berada di Studio Ahmad Najah.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 Pendengar radio Hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu kita membahas tentang beberapa surat yang utama di dalam Al-Qur'an yang mempunyai fadilah <clears throat> dan bahwasanya Al-Qur'anul Karim, surat-surat yang ada di dalamnya lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan surat yang lainnya. Satu surat itu lebih afdal dibandingkan dengan surat yang lainnya sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pertemuan kali ini sebagaimana telah kita sebutkan tadi yaitu para ahli Quran sikap sikap mereka adalah sikap pertengahan. Yaitu sikap pertengahan yang kita maksud yaitu sikap antara berlebih-lebihan terhadap Al-Qur'anul Karim atau meremehkan Al-Qur'anul Karim. Pendengar di hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabata عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن لحملة القرآن صفات جليلة Tidak diragukan lagi bahwasanya pembawa Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an, mereka mempunyai sifat ataupun mensikapi Al-Qur'anul Karim dan mereka juga bukanlah orang yang hambar terhadap Al-Quranul Karim, yang meremehkan Al-Quranul Karim. Mereka adalah orang-orang yang tidak menambah-nambah dan tidak pula orang yang mengurang-urangi. Mereka bersikap adil. Mereka bersikap sederhana di dalam memahami Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana yang ia sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا dan demikianlah kami jadikan kalian adalah umat wasata. Itu umat yang pertengahan litakunu syuhada agar kalian menjadi saksi atas manusia wa yakunur rasulu alaikum syahida dan agar rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas kalian firman Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini umat kita oh, yaitu umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam umat wasata itu umat pertengahan ai khiyaran udulan itu umat pertengahan umat pilihan dan umat yang berada di atas keadilan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka memberikan kekhususan kepada mereka bi akmalis syara'i' yaitu dengan menyempurnakan syariat memberikan kesempurnaan kepada syariat mereka yang belumnya Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat-syariat sebelumnya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak tidak turunkan tidak sempurnakan syariat mereka Allah Subhanahu wa taala turunkan Zabur Allah tidak sempurnakan Allah turunkan Taurat Allah tidak sempurnakan Allah turunkan Injil Allah tidak tidak sempurnakan dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Itu dengan firman-Nya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika ayat yang mulia ini turun, maka sampai orang Yahudi mengatakan kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami, niscaya kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Karena orang Yahudi di dalam kitab mereka tidak ada ayat yang menyebutkan kesempurnaan agama mereka. Oleh karena itu ia berangan-angan kalau seandainya itu kalau seandainya ayat tersebut turun kepada mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan seperti itu. Allah inginkan kesempurnaan itu, kesempurnaan syariat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan kepada umat ini yaitu dengan menyempurnakan syariat kepada mereka, menunjukkan tidak ada lagi syariat setelah syariat Islam, setelah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqwamul manahij dan membawa manhaj yang paling lurus. Manhaj mazhab yang paling jelas wa ja'ala kitabahul mubin yahdi lillatihi aqwam. Allah Subhanahu wa taala jadikan kitabnya kitab Al-Qur'anul Karim ini sebagai yang memberikan yaitu sesuatu yang yang lebih lurus wa yad'u lillati hiya arsyad wa ahkam yang menyeru kepada sesuatu yang lebih memberi memberikan mereka petunjuk dan lebih dan lebih bijaksana ala menyebutkan di dalam Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Isra itu pada ayat 9 Allah Subhanahu wa taala katakan Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Allah Subhanahu wa taala katakan sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk itu ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Al-Qur'anul Karim yang membawa mereka ke jalan itu ke petunjuk. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang sangat lurus. Kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walam yanzalillah walam yunzilillahu hadzal Qur'an al-Karim liyashqa bihin nas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Qur'anul Karim untuk menyusahkan manusia, untuk mempersulit manusia. Wa innama anzalahu liyus'idu liyus'idu bihi su'ada liyus'idu bihi sa'adatan la syaqa'a ba'daha. Allah Subhanahu wa taala justru turunkan Al-Qur'anul Karim agar mereka untuk untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka, kebahagiaan, kesenangan kepada manusia. Kebahagiaan yang tidak mengandung sedikit pun dari kesusahan dan tidak akan menjumpai kesusahan setelahnya bagi siapa yang berpegang dengan Al-Qur'anul Karim bagi siapa yang menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai landasan hidup mereka menjadikan marja mereka tempat mereka kembali ketika mereka menemui perselisihan sesuatu yang mereka tidak ketahui waliyahtadu hidayatan la dhalala ba'daha dan Al-Qur'anul Karim memberikan petunjuk, akan memberikan petunjuk kepada mereka, akan menunjuki jalan mereka kepada jalan yang lurus. Allah Al-Qur'anul Karim memberikan petunjuk kepada mereka. Petunjuk yang apabila mereka meniti jalan tersebut, mereka tidak akan menjumpai kesesatan. Mereka tidak akan tersesat setelahnya. Apabila benar-benar Al-Quranul Karim mereka lalui. Kama qala subhanah dalam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Taha. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam surat Taha Pada ayat-ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala katakan Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا tadhkiratan لمن يخشى tanzilan ممن خلق الأرض والسماوات samawati الرحمن على العرش استوى الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala katakan yaitu at-taha ma kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjadi susah Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk mempermudah dan memberikan kebahagiaan kepada manusia. Bukan untuk mempersusah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bukan pula mempersusah umatnya ketika mereka mempelajari Al-Quran. Berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Tapi untuk apa? Illa tazkiratan. Illa tazkiratan lima yakhsha. Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka barang siapa yang membaca Al-Quran, maka cukuplah peringatan-peringatan Al-Quran tersebut menjadikan ia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan <clears throat> Tanzilam tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula. <clears throat> Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang yang tinggi ini. Dicipta, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dari diturunkan oleh zat yang, pen, yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yaitu yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di atas arasnya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pendengar radio Hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات Allah Subhanahu wa para ulama, para ahli tafsir menyebutkan tentang sebab turunnya ayat yang mulia ini yaitu annallaha lamma anzala qurana ala rasulih sallallahu alaihi wasallam qama bihi huwa wa ashabuhu khairu qiyamin wa al-musyrikun ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى Fa'anzalallahu ta'ala qawlahu Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Para ahli tafsir menyebutkan sebab turunnya ayat yang mulia ini. Yaitu tatkala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkannya dan para sahabatnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian berkatalah orang-orang musyrik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma anzal hadal Quran ala Muhammadin illa liyasqa." Tidaklah diturunkan Al-Quran ini kepada Muhammad, kata orang musyrik, terkecuali untuk menyusahkan dia. Terkecuali untuk menyusahkan ia. Karena mereka pandang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka uh, dia uh, susah dan sibuk dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu mereka beranggapan menyusahkan Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman Allah. Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan atasmu, wahai Muhammad, Quran ini agar menyulitkan kamu. Terkecuali dia adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai falaisal amru kama za'amahu haula'il mubtilun. Perkaranya bukan sebagaimana yang yang disangka oleh orang-orang yang batil tersebut. Bal min man atahu Allahul ilma biwahyihi wal fiqh fi tanzilihi faqad arada bi khairan katsira. Justru sebaliknya. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada seseorang Apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada salah satu di antara nabi dan para rasul, atau Allah Subhanahu wa taala berikan dia pemahaman terhadap agama, maka berarti Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan dari orang tersebut keburukan. Justru kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala jadikan ia paham terhadap agama, Allah turunkan wahyu kepadanya. Bukanlah kesusahan, bukanlah keburukan yang diinginkan oleh Allah. <clears throat> Justru sebaik, sebaliknya yaitu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia paham jalan jalan hidup mereka, agar ia paham tujuan hidup mereka, agar ia paham kemana tujuan dia, sehingga ia sehingga ia bahagia dengan dengan pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan kefakihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia atau dengan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man aradallahu man yurid man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa yang Allah inginkan Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada orang tersebut, yufaqihu fid Allah jadikan ia paham terhadap agama. Allah jadikan ia faqih terhadap agama ini. Menunjukkan orang yang paham agama, orang yang yang paham fikih, orang yang paham Al-Qur'anul Karim. Berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadanya adalah kebaikan. Karena dengan kefakihan, dengan ilmu yang Allah berikan, dia akan tahu kemana jalannya. Arah jalannya terang bagi dia. Kalau seandainya itu benar-benar ilmu tersebut adalah ilmu yang ia tuntut adalah ilmu ilmu, ilmu Al-Qur'anul Karim. Tidak sebagaimana sebagian ilmu tersebut menjadikan mereka gila, menjadikan mereka stres, menjadikan mereka yang lain sebagainya menyusahkan mereka. Kenapa? Karena mereka bukanlah yang mereka pelajari itu Al-Quranul Karim. Kebatinan-kebatinan yang mereka pelajari, ilmu-ilmu tasawuf yang apabila mereka katakan, jangan sembrangan baca, kalau umpamanya kamu, kalau kamu baca, nanti akan menyebabkan kamu gila, salah kaji, salah pelajari, nanti akan menyebabkan kamu gila, ini sudah menyebutkan menyebabkan ini yang seperti ini sudah sudah jelas bagi kita bahwasanya ilmu yang ia pelajari ini bukanlah ilmu yang benar. Akan tetapi kaum muslimin apabila dia benar-benar mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ia orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini. Allah jadikan hatinya lapang, Allah jadikan jalannya terang, Allah jadikan ia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana sebagian kaum muslimin, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Sebagian mereka katakan, jangan pelajari kitab ini, jangan kamu banyak mempelajari Islam. Karena image karena karena orang ini akhirnya Islam buruk eh, Islam menjadi buruk eh, dari sisi pandangan orang-orang yang tidak tahu. Sebagian lagi kaum, kaum muslimin kita lihat gara-gara mereka ini Ya. Gara-gara mereka ini, kaum muslimin kita lihat dia mewasiatkan kepada anaknya, wahai anakku janganlah kamu dalam-dalam mempelajari mempelajari Islam. Kamu akan gila. Kamu jangan banyak mempelajari menghafal Al-Qur'an karena akan menyebabkan kegilaan. Kamu jangan banyak mempelajari ag agama Allah akan menyebabkan gila kepadamu. Nauzubillahi min zalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ilmu yang mana ilmu ini tidak diberikan kepada selainnya, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ia menyebabkan kegilaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana dengan hadis Rasul SAW, Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan kepadanya Allah fakihkan. Allah fahamkan ia terhadap agama ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagaimana yang kita ulang-ulang tidak akan pernah apabila ia dipelajari dengan sebenar-benarnya tidak akan pernah menyusahkan seseorang. Tidak akan pernah menyebabkan seseorang akan menderita suatu penyakit baik namanya gila, stres dan lain sebagainya. <clears throat> Kemudian pendengar di yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Jadi oleh karena itu berkata Qatadah rahimahullahu ketika ia mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu hai Muhammad untuk menyusahkanmu. Berkata ia, "La, wallahi ma ja'alahu syaqaan, walakin ja'alahu rahmatan wa nuran wa dalilan ilal jannah." Tafsir Ibnu Katsir. Berkata Qatada ketika ia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Maka ia mengatakan demi Allah demi Allah tidaklah Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini untuk menyusahkan seseorang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'anul Karim orang yang berilmu dengan Al-Qur'anul Karim ini sebagai rahmat bagi dia, sebagai cahaya bagi dia, sebagai petunjuk bagi dia ke jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyebabkan ia menyimpang, bukan menyebabkan ia stres, bukan menyebabkan ia bingung, bukan menyebabkan ia orang dungu dan lain sebagainya, tapi ini sebagai nur, sebagai cahaya. Karena ilmu adalah cahaya. Fahakikun bihamilil Qur'an. Bal wa bikulli muslim an yakifa indahu maka seharusnya setiap orang yang para pengemban Al-Quranul Karim dan setiap kaum muslimin hendaklah ia mempelajari Al-Quranul Karim membacanya, menghafalnya dan mengetahui tafsir-tafsir Al-Quranul Karim sehingga ia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia membenarkan kabar-kabar yang ada di dalamnya. Dan dia tidak berlebih-lebihan. Tidak melampaui batas. Tidak berlebih-lebihan. Tidak menambah-nambah. Dan tidak pula ia kurang-kurang. Tidak pula ia hambar di dalam Al-Quranul Karim. Meremehkan Al-Quranul Karim. Tidaklah ia mengurang-uranginya. Bal yakunu fi dhalika wasata. Justru ia berada pada sikap tengah ketika itu berada pada titik tengah ketika itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab di dalam sunannya dan juga Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman. <clears throat> dalam kitab Syu'abil Iman dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, <clears throat> "Inna min ijlalillahi inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibati al-muslim." وحامل القرآن غير الغالي غير, غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذي السلطان المقصر وإسناده حسن حسنه الذهبي في الميزان وابن حجر في الترخيص الحبير وغيرهما من من أهل العلم Diriwayatkan oleh <clears throat> Abu Musa al-Ash'ari dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bentuk pemuliaan Allah sebentuk seseorang memuliakan Allah Subhanahu wa taala yaitu memuliakan orang-orang yang sudah tua di dalam Islam dengan keilmuan mereka. Wahamilul Quran dan para pembawa Al-Quranul Karim. Pengemban Al-Quranul Karim. Memuliakan para pengemban Al-Quranul Karim. <clears throat> Ghairul ghali. Ya. Yang mana dia tidaklah berlebih-lebihan walal jafi anhu dan tidak pula dia meremehkan Al-Qur'anul Karim dan memuliakan yaitu sultanil muqsid yaitu para penguasa yang berada di, di jalan keadilan isnadnya hasan dihasankan oleh Imam Az-Zahabi dan Ibnu Hajar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensifatkan ahli Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya dan mensifatkan para pengemban Al-Quranul Karim dengan sebenar-benarnya. Alladzina yastahiqquna al-ijlal wal ikram. kerana mereka itu berhak mendapatkan pengagungan, mendapatkan pemuliaan dari kaum muslimin. Dan itu pemuliaan kepada mereka, bentuk pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang, mengingin yang ingin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, muliakan para ahli Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, para orang-orang yang paham terhadap Al-Qur'an, para ulama yang paham terhadap Al-Qur'anul Karim. <clears throat> Bi anna halahum fihi Bi anna halahum fihi bainal wului wal jafa. Karena mereka para ahli Al-Qur'an bukanlah orang yang bersifat berlebih-lebihan dan bukan pula orang yang meremehkan. Wa akhbara anna ikramaha ula dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya memuliakan mereka yaitu orang yang disifatkan di atas adalah bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min raibin anna hadhihi darajah munifah wa manzilah syarifah tabawwa'aha haula'i bisababi luzumihimul Qur'an. وعدم وعدم تجانفهم عند عنه بغلو أو جفاء أو زيادة أو تكسير Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memberikan sifat-sifat kepada mereka dan tidak diragukan lagi bahwasanya derajat orang-orang yang disebutkan sifatnya di atas adalah derajat mereka mendapatkan derajat yang tinggi kedudukan yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kenapa? Disebabkan karena mereka istiqamah komitmen dengan Al-Qur'an Al-Karim dan mereka tidaklah orang-orang yang meremehkan dan bukan pula orang yang berlebih-lebihan terhadap Al-Qur'an. Berapa banyak dari manusia yang berlebih-lebihan terhadap Al-Quran sehingga ia menambah sesuatu yang tidak ada dalamnya. Sehingga ia melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan tanpa ada pendahulu yang mendahuluinya. Dan tidak dan sebagian kaum muslimin kita lihat <clears throat> sangat hambar terhadap Al-Qur'anul Karim sehingga ia tidak memperhatikan Al-Qur'an sehingga ia tidak membaca Al-Qur'an tidak menghafal Al-Qur'an tidak memperhatikan makna-makna Al-Qur'an Justru mereka meremehkan sampai di antara mereka ada yang membuangnya, ada yang mengatakan dia hanyalah sebagai eh, sebuah kertas, sebuah tulisan yang terdiri dari tinta, yang terdiri dari kertas, semuanya itu yang semuanya itu adalah buatan manusia sehingga kita lihat di antara mereka dengan mudahnya membuang Al-Qur'an, menginjak-injak Al-Qur'an, menaruh Al-Qur'an pada tempatnya yang bukan pada tempatnya. Ini sikap berlawanan dengan sikap yang pertama, orang-orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan terhadap Al-Quran. Sebagian mereka hanya berpegang teguh dengan Al-Quran tanpa kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka namai diri mereka dengan Ahlul Quran. Yang mereka maksud adalah hanya berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Maka kedua-dua mereka adalah berada dua, pada dua sisi. Pada sisi yang paling atas dan pada sisi yang paling bawah. Sedangkan Ahlul Quran, mereka berada pada titik tengahnya Berkata Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam rahimahullah ketika <clears throat> menjelaskan makna hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang yang berlalu kita sebutkan maka ia mengatakan fal ghali al-mufrid fi ittiba'i fi ittiba'ihi hatta yukhrijuhu ila itfa'in nas orang-orang yang berlebih-lebihan yang menambah-nambah sesuatu Al-Qur'an maka akan menyebabkan ia mengeluarkan ia atau menyebabkan ia pada sikap mengkafir-kafirkan kaum muslimin. <clears throat> Seperti orang khawarij ketika mereka berlebih-lebihan dengan Al-Quran, <clears throat> berlebih-lebihan sesuatu yang mereka tambah yang bukan darinya. Sehingga ia berdalil mengkafirkan sahabat Rasulullah dengan Al-Quranul Karim. Inil hukmu illa Dia kafirkan sahabat Rasulullah dengannya. Wal anhu al-mudayyi' hududihi al-mustakhif bihi adapun orang-orang yang meremehkan Al-Qur'anul Karim adalah orang-orang yang nanti tidak memuliakan Al-Qur'anul Karim. Fumana hadzal hadis qaulu rabi'il khulafa'ir rasyidin dan juga makna hadis yang mulia ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib khalifah yang keempat dari kaum muslimin beliau mengatakan inna dinallah inna dinallahi bainal ghali wal muqassir sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah di antara orang-orang yang berlebih-lebihan dan di antara orang-orang di antara orang-orang yang berlebih-lebihan dan orang-orang yang meremehkannya. Fa'alaikum bin numraqatil wusta. Wajib atas kalian untuk berada pada titik tengah. Fa inna biha yalhaqul muqassir. Karena kepadanya akan menyusul orang-orang yang meremehkan wa ilaiha yarji'ul ghali dan akan kepada dan kepadanya akan kembalinya orang-orang yang berlebih-lebihan. Wa huwa kalamun hasan. Ini perkataan yang sangat bagus dari Ali bin Abi Thalib eh, eh, rahimahullah. Sesungguhnya syaitan ahras ma yakunu ala sarfil muslim anil jaddah. Para syaitan sangat antusias untuk memalingkan manusia dari komitmen mereka terhadap Al-Quranul Karim. Menjauhkan mereka dari al mustaqim, dari jalan yang lurus. Imma ila guluwin au ila jafain. Baik dengan cara menjadikan orang tersebut Baik dengan cara menjadikan orang tersebut berlebih-lebihan atau menjadikan seseorang tersebut meremehkan Ini syaitan. Walau yubali aduullah bi'ayil amrain minhuma zafar. Dan dia tidak peduli. Ya. Mana di antara kedua ini yang lebih ia sukai. Apakah ia berada pada eh, apakah ia berada pada tingkat berlebih-lebihan terhadap Islam atau ia meremehkan terhadap Islam. Oleh karena itu berkata sebagian uh, ulama salaf, ma am, ma amarallahu ma Allah subhanahu wa ta'ala bi amrin illa wal syaitani fihi naz'atani. Tidak satu pun perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan terkecuali syaitan mempunyai dua mempunyai dua dua dua yang ia inginkan. Yang pertama imma ila tafritin wa taqsir. Yang pertama mengatakan Al-Qur'an wa imma ila mujawazatin wa ghulu dan ya, atau ia menginginkan dari orang tersebut agar bersikap berlebih agar bersikap ia bersikap berlebih-lebihan terhadapnya. Maka ia tidak peduli lagi apakah manapun di antara dua sifat ini yang yang ia pilih atau yang yang condong kepadanya, maka ia biarkan. Inilah syaitan, aduullah, musuh Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan orang dari titik tengah tersebut. Oleh karena itu berkata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya yang sangat uh, agung, yang sangat bagus, yaitu kitab Iwasatul Lahafan min Masaid Syaitan. Beliau mengatakan di antara bentuk kaidu syaitan, tipu daya syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita eh, semoga Allah Subhanahu wa taala kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Annahu yushammun nafs. Dia melihat kepada jiwa seseorang. Hatta ya'lam ayyul ayyul quwwataini taghlubu alaihi sehingga syaitan ini melihat mana kekuatan di antara dua kekuatan yang dominan pada diri seseorang tersebut. Kuwatul ikdami wasyaja'ah, apakah kekuatan keberanian dan terus ingin maju? Awin kifaf, wal ihjam, wal ihtijam, wal ihjam, wal mahana. Atau ada sifat seperti menahan, mundur, dan seperti kehinaan. Fa'in ra'al ghalib ala nafsil mahana wal ihjam ketika dia dia lihat pada diri seseorang ada sikap-sikap ada sikap uh, lemah ini mau mundur terus ada seperti kehinaan akhadha fi tamsitihi wa id'afi hammatihi dia jadikan orang tersebut dia kendorkan keinginan orang tersebut dia lemahkan keinginannya dari perintah Allah Subhanahu wa taala sebaliknya Kemudian wasaqalahu alai, kemudian Allah subhanahu eh, kemudian syaitan jadikan seolah-olah itu berat baginya. Kemudian ia hinakan dengannya. Sebaliknya apabila dia lihat pada diri seseorang tersebut ada kekuatan seperti eh, dia ingin maju, ada antusiasnya besar dan himmahnya tinggi. Akhadha yuqallilu indahul umur, maka ia persedikit perintah tersebut dan ia samar-samarkan kepadanya sehingga sehingga ia merasa ini tidak cukup kemudian ia tambah-tambah akhirnya ia tersesat tersesat tersesat dengan dengan keinginan terus dihiasi oleh syaitan wa anau yahtaju ma'ahu ila mubalaghah yang mana ketika sebagian perintah ini disembunyikan dari dia sebagian ilmu disembunyikan dari dia, dari dia oleh syaitan sehingga ia merasa kurang dan dia terus menambah karena ada sikap sifat dia ingin lebih dia ingin dia karena himahnya tinggi keinginannya tinggi akhirnya seolah-olah dia butuh kepada berlebih-lebihan menambah dan ia merasa apa yang ia lakukan bentuk dari e, meremehkan agama Allah akhirnya dia terus maju terus maju dan syaitan terus memberikan menggoda mereka eh, memberikan was-was kepada dia akhirnya dia pun tersesat yang pertama, dia tersesat dengan meremehkan. Yang kedua, dia tersesat dengan menambah-nambah. Jadi oleh karena itu kaum muslimin kita lihat berapa banyak orang-orang pembawa-pembawa kesesatan. Hakikatnya mereka orang yang otaknya bagus, dia mempunyai keinginan yang kuat. Keinginannya tinggi, himmahnya tinggi. Dia mempunyai kemauan yang sangat besar. Oleh karena tetapi dia ilmu tersebut disembunyikan oleh syaitan akhirnya syaitan menambah sesuatu yang bukan dari Al-Qur'an agar akhirnya dia sesat. Akhirnya dia mempunyai apa namanya membuat firqah sendiri, kelompok sendiri dan dan mengatakan kepada umat saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Oleh karena itu tidak ada kita lihat orang yang himmahnya lemah kemudian dia mempunyai firqah, tidak. Karena himmahnya tinggi Syaitan pun masuk ke dalamnya ketika ilmu itu tersembunyi bagi dia. Maka berhati-hatilah kaum muslimin. Seseorang yang jenius, yang mempunyai keinginan yang kuat, yang berjiwa besar, maka harus, yaitu harus dibawa naungan Al-Quranul Karim. Harus terprogram oleh Al-Quranul Karim, di bawah garis, garis Al-Quranul Karim. Selalu mereka di bawah naungan bimbingan para ulama, dan puas dengan ilmu-ilmu sebutkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadanya. Karena ini sangat berbahaya kepada mereka. Wa qad iqtata'a aktsarun nas illa aqallul qalil fi hadainil wadain wadiyain wadi tafsir wa wadi mujawaz wa ta'addi. Sungguh sangat banyak orang yang sudah disesatkan oleh syaitan dengan dua sisi ini pada pada sisi pada dua sisi ini dan sangat sangat sedikit sekali orang yang yang berada pada pada pada pada pada pada kebaikan, pada titik tengah. Karena sudah ia masukkan ia pada pada titik yang yang pada ujung sekali atau pada titik yang ujung sebelahnya lagi. Yaitu titik berlebih-lebihan atau meremehkan. Sangat sedikit lagi orang yang berada pada garis tengah ini. Inilah syaitan yang terus memberikan merayu meruas-waskan manusia ini untuk meremehkan sesuatu atau berlebih-lebihan. <clears throat> Makanya kita lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah. <clears throat> Ahlu sunnah wal jamaah berada terus berada pada pada garis tengah. Dia berada pada sisi tengah yaitu antara sikapnya orang Yahudi eh eh, eh, eh, yaitu terhadap Nabi Isa alaihi salam. Sikap mereka berada pada titik tengah terhadap Nabi Isa alaihi salam antara orang Yahudi yang berlebih-lebih eh, yang yang meremehkan Nabi Isa alaihi salam ketika, ketika ia menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah anak zina. Dan antara orang Nasrani ketika ia menganggap Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan yang berhak diibadahi, maka Islam berada pada garis tengah. Dia berada pada sisi tengah, yaitu memberikan kedudukan yang didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Demikian juga ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mempunyai sikap itu tengah terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka itu adalah manusia biasa yang tidak maksum dan mereka itu adalah sahabat Rasulullah yang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pujian kepada mereka Allah ridho kepada mereka di antara sikap orang-orang yang berlebih-lebihan yaitu terhadap Ali bin Abi Thalib itu kelompok itu orang Syiah yang sampai mengangkat Ali bin Abi Thalib pada tingkat maksum pada tingkat sebagai nabi atau pada tingkat sebagai Tuhan yang diibadahi. Dan sikap orang-orang yang meremehkan dari orang Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Talib maka ahlu sunnah wal jamaah berada pada tengahnya. Demikianlah terus-terus apabila ia berpegang dengan Al-Quranul Karim, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tetap berada pada garis tengah ini, pada sisi tengah, pada titik tengah ini antara orang yang berlebih-lebihan dan orang yang meremehkan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dua sisi ini, yaitu sisi orang yang berlebih-lebihan dan sisi orang yang meremehkan adalah orang yang telah terbujuk oleh rayuan syaitan. Sedangkan yang di tengah adalah ahlus sunnah yang selalu menampik setiap dari godaan rayuan syaitan. Karena ilmu yang ada pada mereka, karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, karena mereka terus berada pada jalan hidayah dan selalu bersama para ulama mereka, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tidak sebagai mereka, sebagaimana mereka yang berada pada dua sisi tersebut. Wallahu ta'ala alam. Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaik. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, dengan Ibu siapa dari mana Ibu? Uh, saya Ibu Ramla daripada Johor, Malaysia. Iya, silakan pertanyaan nah, Ibu Ramla. uh, eh, ini, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Di sini saya nak bertanya Ustaz. Apakah wanita apabila kedatangan hid Ustaz hmm. tak boleh memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran dan uh, mengajar Al-Quran? Iya, Apakah ini benar Ustaz? Tolong iya. Ustaz penjelasan eh. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz. Maksudnya haid tadi ya? Naam Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin pendengar dihang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika seorang wanita datang bulan ataupun haid maka ketika itu dia tidak diperbolehkan menyentuh Al-Qur'anul Karim dengan tangannya tanpa alas karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "La yamassuhu illa mutahharun." Bahasanya Al-Qur'anul Karim tidaklah boleh disentuh kecuali bagi orang-orang yang suci. Juga hadis-hadis Nabi SAW yang telah menjelaskan tentang haramnya seorang wanita yang haid itu menyentuh Al-Quranul Karim bahasanya Al-Qur'anul Karim disentuh oleh orang-orang yang dia itu bukan dalam keadaan uh, kotor. Akan tetapi, kalaupun ia mengharuskan memegang Al-Quran, maka hendaklah ia mengalas tangannya dengan kain ataupun yang lainnya ketika ia memegang Al-Quranul Karim. Kemudian ketika ia ingin membaca Al-Quran, maka itu nggak ada masalah bagi dia. Apalagi dia seorang pengajar, maka juga boleh bagi dia untuk mengajarkan Al-Quranul Karim dengan membacanya, dengan hafalan dia, atau dia umpamanya buka Al-Quran disuruh kepada disuruh yang buka itu orang yang yang yang yang yang bukan dalam keadaan haid, kemudian dia baca, kemudian dia memperdengarkan hafalan murid-muridnya atau ia menjelaskan sebuah ayat, maka nggak ada masalah bagi dia. Ya. Asalkan ia tidak menyentuh dengan tangannya. Allah taala alam. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Ya, kembali kita akan buka kembali pertanyaan dari telepon yang kembali bergabung. Assalamualaikum. Ya, terputus. Ya, silahkan yang ingin bergabung kembali di line telepon dan juga di SMS online yaitu di lantai telepon di 0778467106 atau di lantai telepon di 0778468106. Di pesan singkat jangan lupa mengetik formatnya yaitu ketik DI spasi nama Anda spasi alamat lalu pertanyaan Anda dikirimkan ke 085668410106. ya Iya ada pertanyaan masuk dari Abdullah di Batu Haji. Ustadz, Eh, di pertemuan yang lalu uh, Ustadz menerangkan tentang, tentang ayat kursi dan keutamaan keutamanya dan memang banyak sekali keutamaan-keutamaan uh, ayat kursi dan ayat-ayat lainnya di dalam Al-Qur'an. Terus ada orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an kitab terpurno dan ini mengatakan dari yang mengatakan dari uh, seorang muslim Ustadz. Sekarang orang-orang non-muslim banyak yang mengolok-olok dengan hal itu. Bagaimana jika kita menanggapi hal ini Ustadz? Dan terus pertanyaan kedua, terus apa benar di Al-Qur'an ada yang mengatakan purno? Purno oh, ya tafadhol Ustaz ya, kitab apa kata yang dia bilang kitab Al-Qur'an Ustaz ya ma- dan beliau menanyakan apakah ada seperti itu Ustaz di dalam Al-Qur'an maksudnya kitab terporno kan iya betul iya baik iya tafadhol Ustaz kaum muslimin pendengar di hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ini adalah kalimat yang sangat menyakitkan hati. Kalimat yang sungguh sangat tidak layak diucapkan kepada Al-Qur'anul Karim. Kalimat ataupun sifat yang sangat jauh dari Al-Quranul Karim. Orang yang mengucapkan kalimat ini hanya antara dua saja. Ima dia seorang yang tidak paham terhadap Al-Quran dan dia hanya mendengar-dengar percakapan ataupun perkataan orang lain. Atau dia orang yang mempunyai kedengkian terhadap Al-Quran, terhadap agama Islam ini. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Al-Quranul Karim. Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Yang tadi telah kita sebutkan. Ma anzalna hadhal Qur'ana litashqa kami menurunkan Al-Quran itu tidaklah kami menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan wahai Muhammad. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sifatkan Al-Quran tersebut syifa sebagai penyembuh, wa rahmah dan sebagai rahmat <clears throat> dan sebagai pemberi petunjuk. Dzalikal kitabu la Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Al-Qur'an bukan sebagaimana yang disifatkan oleh orang yang jahat yang satu, yang satu ini. Coba ia baca Al-Qur'anul Karim dari awalnya sampai akhirnya, apa mana adakah ia mendapatkan sebagaimana yang ia sangka? Surat berapakah, surat apakah, ayat manakah? biar kita periksa bersama. Apakah benar Al-Quran bercerita tentang sifat yang tidak layak? Menceritakan sesuatu keenaan orang ataupun uh, ada porno di dalamnya. Sebutkan kepada kita ayat berapakah, surat berapakah yang menceritakan seperti itu? Maka kita katakan ini adalah perkataan orang-orang yang dengki terhadap Islam Orang yang kita, kita lihat sejahil-jahil apapun orang dari kaum muslimin, dia tidak akan berani mengatakan sifat yang satu ini terhadap Al-Quranul Karim. Kecuali orang yang mempunyai kedengkian dan ditambah lagi dia memang tidak paham terhadap Al-Quranul Karim. Dan dia mempunyai kedengkian terhadap Islam dan kaum muslimin. Sehingga ia sifatkan Al-Quran ini agar kaum muslimin tidak mau membaca membacanya, tidak mau mendekatinya. Tidak ada dalam Al-Qur'an satupun yang bercerita seperti itu. Apakah yang ia sangka adalah cerita Nabi Yusuf alaihissalam? Yaitu cerita tentang falamma e, cerita tentang Nabi Yusuf yang yang dia dirayu oleh oleh e, istri seorang raja. Apakah itu dia katakan sebagai porno? Apakah Islam mengatakan memaparkan Allah Subhanahu wa taala memaparkan dengan dengan terbuka sekali? Tidak. Tapi Al-Qur'anul Karim memakai kata-kata yang ada di dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Saking sopannya saking sopannya bahasa di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata yang sifatnya yaitu hubungan antara suami dengan istri Allah Subhanahu wa taala memakai dengan kata-kata hiasan. Kiasan, kata-kata kiasan. Bukan dengan secara langsung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan ketika <clears throat> di antara hal yang membatalkan yaitu wudhu seseorang yaitu au Allah katakan aula mastumun atau kalian berhubungan dengan istri kalian. Allah Subhanahu wa taala memakai kata la yang yang artinya bukan langsung kepada poinnya tetapi dia buat kata-kata sindiran yang artinya la masa itu orang yang selalu yang selalu menyentuh istrinya karena ketika kalau la masa artinya menyentuh sekali kalau la masa yang selalu menyentuh adalah kiasan untuk orang yang menggauli istrinya. Alangkah sopannya Al-Quranul Karim. Demikian juga dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang ketika falamma ham, hammat biha wa hamma biha. Yaitu tatkala Zulaiha menginginkan dan Yusuf juga menginginkan. Juga dengan kata yang sopan. Tidak memakai kata-kata yang langsung di dalamnya yang langsung menceritakan tentang apa yang ia lakukan sebagaimana pada buku-buku cerita ataupun kitab-kitab yang lain yang penuh dengan pornografi di dalamnya tidak sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Wallahi ini adalah perkataan orang yang punya kedengkian terhadap Islam yang tidak perlu kita uh, jawab sedetail mungkin karena orang jahilnya dalam di dalam Islam ini mengetahui batilnya per perkataan tersebut. Jangankan para ulama'nya, orang jahilnya saja, ya, orang yang tak tahu terhadap Al-Quran ini dari kaum muslimin, akan mengetahui buruknya perkataan mereka terhadap Al-Quranul Karim ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Ya demikian jawaban untuk Abdullah yang berada di Batu Haji Dan selanjutnya kami akan buka kembali line telepon Silahkan yang ingin bergabung di line telepon di 0778467106 Atau di line telepon di 0778468106 Ya sambil menunggu penelpon yang masuk kita akan membacakan pertanyaan yang masuk dari SMS yaitu datangnya dari Khairi di Bengkong. Ustadz, apakah sehabis membaca Al-Quran kita menciumnya termasuk dari adab kita terhadap baca Al-Quran. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz. Ya. Kalau menjadikan <clears throat> sikap tersebut adalah sikap sifat yang selalu dilakukan dan dia menganggap itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi maka tidak ada. <clears throat> Adapun bagi seorang yang mau mencium Al-Quran maka silahkan nggak ada tidak ada permasalahan. Justru sebagian para ulama yang menulis tentang Eh, adab-adab eh, pembawa Al-Quranul Karim. Salah satunya mereka menyebutkan eh, yaitu menciumin menciumi Al-Quran <clears throat> setelah ia membaca ataupun eh, kapanpun ia boleh mencium Al-Quranul Karim. Yang jelas itu bukanlah eh, tidak ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan mencium Al-Quran sehingga kita beribadah ataupun dia katakan itu adalah sunnah maka itu tidak ada. <clears throat> Tapi kalau ketika ia mau mencium uh, sekali-kali inilah kitab Allah Subhanahu wa taala maka tidak masalah. Sebagaimana dahulu uh, <clears throat> seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang awalnya dia masih musyrik kemudian setelah ia uh, mendengar Al-Qur'an kemudian dia baca Al-Qur'an maka ia menangis dengan dengan tangisan yang tidak bisa ia bendung. Akhirnya kemudian setelah itu dia peluk Al-Quran, dia taruh di dadanya dan ia ciumin. <clears throat> maka nggak ada masalah wallahu taala alam asalkan dia tidak berkeyakinan ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Ustaz, ya sobat yang di mana antum berada, eh, silakan yang ingin bergabung di line telepon dan juga di SMS online dan kami harapkan pertanyaan sesuai tema yang disampaikan oleh Ustaz yakni sikap pertengahan para ahli Al-Qur'an. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ah, siapa dari mana Ibu? Abdul daripada Johor Baru oh, Ustaz. Oh, Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Bapak Abdul. Anak bertanya sedikit berkenaan dengan uh, kita macam mana mana yang didahulukan. Uh, kita sedang membaca Al-Quran dan uh, sementara pula kita mendengar macam uh, di radio yang macam sekarang nusantara. Yeah. Ya. Nah, itu dia minta penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, Anak kurang menanggapi apa yang dimaksud oleh Bapak itu. Kita sedang baca Al-Quran, kemudian mendengar radio di Al-Quran. Apa yang harus diutamakan? uh, dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian radionya hidup. Ya. Maka kalau umpamanya dia sedang mencari apa yang lebih afdal, maka yang lebih afdal dia membaca. Karena dengan membaca tersebut Nabi SAW katakan <clears throat> bahwasanya satu ya, satu satu hurufnya diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Ya, sebagaimana yang sabda Nabi SAW, La akulu alif lamin harfun. Saya tidak katakan alif lamim itu satu huruf, tapi al alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Sudah dapat 30. Ya, jadi dia membaca dari Al-Qur'an ya, maka itu lebih afdal bagi dia. Walaupun dia terbata-bata karena di sana faidahnya sangat banyak yang pertama melatih apa namanya? Karena itu adalah bacaan langsung dari dia. Kemudian kalau umpamanya dia orang yang e, kurang lancar membaca Al-Qur'an, maka dia bisa sebagai apa namanya? membiasakan dirinya agar ia lancar membaca Al-Qur'an. Adapun ketika seseorang <clears throat> eh, mendengar Al-Qur'an umpamanya di radio ataupun lain sebagainya, maka silahkan bagi dia untuk mendengar ya, dan ia tutup Al-Quran umpamanya juga tidak ada masalah. Cuma ketika dia cari tadi keafdalan, mana yang lebih afdal, umpamanya dia bingung, maka hendaklah ia membaca dengan sendirinya. Tapi kalau umpamanya di Al-Quran ada penjelasan tentang tafsir, maka itu yang lebih baik bagi dia untuk didengar. <clears throat> umpamanya uh, dia dia lihat di radio oh, pelajaran tafsir tentang surah Al-Fatihah. Maka sebaiknya dia membuka Al-Quranul Karim, dia buka Al-Quran di depan dia, kemudian dia ikuti, dan ia pahami maknanya satu-satu dan tafsir dari ayat tersebut maka ini sangat mantap dan sangat bagus bagi dia ya kalau umpamanya yang dia dengar itu bacaan yang dengan tafsirnya penjelasannya seperti itu Allah taala alam nah Ustaz ya kembali kita akan angkat telepon yang kembali bergabung assalamualaikum halo assalamualaikum Ustaz iya, iya dengan Bapak siapa dari mana Bapak ya, baru belajar agama ada waktu ngaji berdoa sama kawan. Iya, Bapak kurang jelas, mungkin bisa berpindah tempat, Bapak. Iya. Iya, silakan yang ingin berhubung kembali eh, di 0778467106 atau di line telepon di 0778468106. Iya, dan kami harapkan pertanyaan sesuai tema yang disampaikan oleh Ustaz, yakni sikap pertengahan para ahli Al-Quran. Iya, kita akan bacakan pertanyaan yang masuk kembali dari SMS online sambil menunggu pertanyaan di telepon, yaitu pertanyaan dari Waronggo di Baloi. Ustadz, bagaimana cara kita membawa Al-Quran yang baik? Dan e, terus bermadhab siapakah pengarang tafsir Ibnu Kasir itu? Karena di Indonesia kebanyakan bermadhab syafi'i. Mohon nasihatnya. Ya, Tawadzul Ustadz. Iya. Eh, bagaimana cara membawa Al-Quran? Apakah ia yang maksud itu membawa sebenarnya atau yang ia maksud adalah bagaimana beradab dengan Al-Quran? Kalau yang dia maksud dengan beradab dengan Al-Quran, maka sudah kita jelaskan <clears throat> banyak adab dari awal dari pertemuan kita ini, pembahasan kita ini, ini adab-adab seorang terhadap Al-Qur'anul Karim, termasuk tadi yang kita sebutkan yaitu adab di antara dia di antara adabnya adalah sikap tengah terhadap Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau yang dia maksud yaitu bagaimana cara membawa, ini maksud membawa sebenarnya Al-Qur'anul Karim, maka bawalah dengan eh, dengan memuliakan Al-Qur'an. Kalau umpamanya dia pegang, ya pegang dengan tangannya. Sebagian kaum muslimin kita lihat alhamdulillah sangat beradab dengan meletakkan Al-Quran di dadanya, dia bawa kemana-mana, menunjukkan kemuliaan Al-Quran, maka ini eh, sungguh sangat baik sekali. Dan asalkan ia tidak meyakini bahwasanya itu adalah anjuran dari Nabi SAW. Tapi kalau itu adalah salah satu adat kebiasaan seseorang apabila dia uh, adat kebiasaan suatu tempat yang apabila dia memuliakan suatu kitab umpamanya dengan membawanya dengan cara merangkulnya di dada maka bawalah dengannya dengan Al-Quran tersebut sebagai pemuliaan terhadap Al-Quran. Kalaupun umpamanya dia pakai motor, maka masukkanlah ia ke dalam tas dan e, tempat mobil Pilih taruhlah di tempat yang yang mulia. Jangan taruh yang sejajar dengan tempat duduknya, sembarangan tempat dan lain sebagainya. Maka itu adalah penghinaan terhadap Al-Quranul Karim. Tempatkan ia pada tempat yang layak yang yang dia bawa dan jangan sempat didudukin ya Allah taala ada nah Ustaz ya kembali kita akan angkat telepon ya kembali bergabung Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya dengan Bapak siapa dan mana Bapak dengan Selamat Pak Ustadz Titiban Pak Selamat Titiban silahkan Pak Selamat ya. pertanyaannya Assalamualaikum Pak Ustadz saya mau Selamat. nanya uh, dalam hadis saya pernah mendengar bahwa di zaman sekarang Eh, manusia membaca Quran hanya sampai di kerongkongan. Hmm. Dan itu apa hubungannya dengan orang yang baru belajar membaca Quran iya. atau membacanya masih terbata-bata. Iya. Terus yang kedua, oh, bisa saya saja Bapak. Ya ini Pak, ini hubungannya kalau membaca Quran seandainya masih belum berwudhu bagaimana hukumnya itu aja ah, iya. Pak Ustaz. Terima iya. kasih atas penjelasannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tafatul Ustaz. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan tentang uh, eh, yakraun al-Quran, mereka membaca Al-Quran dan Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dialamatkan kepada orang Khawarij yang akan muncul setelah beliau wafat. Kenapa? Karena orang Khawarij ini adalah orang yang mempunyai uh, apa namanya uh, suatu kelompok di dalam Islam yang di awal-awal Islam setelah Nabi SAW wafat dia muncul mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW dan e, menuduh para sahabat-sahabat Rasulullah tidak berpegang teguh dengan pemahaman sahabat Rasulullah tapi kata mereka justru mereka menjadikan ya untuk mengkafirkan sahabat menolak sahabat Rasul SAW dengan Al-Quranul Karim ya maka oleh karena itu Nabi SAW sifatkan mereka itu dengan yaitu mereka membaca Al-Quran tetapi Al-Quran tersebut tidak sampai ke dalam ke dalam hati mereka, tidak lewat dari tenggorokan mereka. Maksudnya apa? Pemahaman mereka, pemahaman orang Khawarij ini ya, terhadap Al-Quranul Karim sungguh sangat minim sekali. Ya. Adapun ibadah mereka, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, kalian akan merasa kurang ibadah kalian itu. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, itu ibadah kalian akan menganggap kecil ibadah kalian itu dibandingkan dengan ibadah mereka. Ya. Akan tetapi, ya, al mereka membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Tidak memahami makna-makna yang sebenarnya sesuai yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Ya. Mereka melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an walaupun mereka berdalil dengan Al-Qur'an ini sifat hadis ini adalah menyebutkan sifat orang khawarij. Adapun bagi para penuntut ilmu yang pertama yang apa namanya yang dia sudah sudah diberikan yang dia diberikan hidayah oleh Allah untuk kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kemudian dia pelajari Al-Qur'anul Karim, akan tetapi karena ilmunya sangat terbatas ditambah lagi ulama di di tempat dia sangat minim sekali sehingga dia susah untuk belajar maka e, orang yang seperti ini bukanlah yang dimaksud dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya akan tetapi ya, wajib bagi orang tersebut untuk tidak e, bertindak lebih besar daripada ilmu yang ia dapatkan maksudnya janganlah ia bersikap sesuatu yang belum ada ilmu bagi dia. Hendaklah dia terus berpegang dengan tanpa berwudu <clears throat> yang sepantasnya bagi seseorang yaitu bersuci ketika hendak membaca Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, ya jazakumullah kepada Ustaz Turki yang sudah memberikan jawaban dan juga tausiahnya kepada kita semuanya.